wa taala yang mana rumah Allah Subhanahu wa taala ini adalah merupakan tempat yang terbaik tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ahabul biladi il ahabul biladi ila Allah masajiduha wa abghadul biladi ila Allah aswaquha." Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala aswaquha yaitu pasar-pasar. Maka oleh karena itu hendaknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Yang mana barang siapa berkumpul di salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk talabul ilmi mempelajari kitabullah dan mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya akan diturunkan kepada mereka as-sakinah ketenangan dan akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan akan dinaungi oleh para malaikat. Maka oleh karena itu ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar bagi kita semua dan sudah sepantasnya bagi kita untuk senantiasa menjaganya dan senantiasa bersemangat atasnya. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Sebagaimana yang telah diumumkan bahwasanya siang hari ini adalah jadwalnya beliau Al Ustadz. Abu Irbad Maimun hafizahullah taala. Namun dikarenakan beliau sedang menjalankan umrah ya, ibadah yang mulia maka insyaallah taala pada kesempatan siang hari ini ya, saya di sini akan menggantikan beliau di dalam menyampaikan nasihat-nasihat ataupun fawaid faidah-faidah dan insyaallah Tema yang akan kita angkat pada siang hari ini dengan judul Al-Amalu bil Ilmi yaitu kewajibnya seseorang beramal bil ilmi dengan ilmu. Dikarenakan kita semua manusia telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Mempelajari tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya dan juga mengenal tentang nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah kita berilmu mendapatkan ilmu syar'i, maka kita diwajibkan untuk beramal dengannya. Dan kita harus menyadari bahwasanya kita adalah talibul ilmi. Seorang yang menuntut ilmu agama. Jadi yang namanya talibul ilmi tidaklah seseorang yang hanya mengkhususkan di dalam belajar di pondok-pondok ataupun di madrasah. Namun setiap orang yang senantiasa bersemangat di dalam menuntut ilmu sekalipun dia tinggal di rumah-rumahnya tidak tinggal di ma'had, maka dia juga termasuk dari kalangan talabatul ilmi, para penuntut ilmu. Dan di sana ada perkataan dari sahabat yang mulia Abu Darda radhiyallahu an yang mana beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjadi seorang yang alim. Kalau tidak mampu untuk menjadi seorang yang alim, ya, yang memiliki ilmu yang luas, diberikan pemahaman yang luas, maka hendaklah mereka menjadi muta'allim. Orang-orang yang suka di dalam menuntut ilmu. Itu menjadi para penuntut ilmu. Dan kalau tidak mampu, hendaklah menjadi orang-orang yang gemar atau senang di dalam mendengarkan ilmu. Dan janganlah menjadi orang yang keempat, yaitu orang yang tidak alim, dan juga tidak menjadi talibul ilmi dan tidak suka mendengarkan ilmu. Maka orang yang keempat ini adalah orang yang akan binasa. Sebagaimana beliau menyatakan, "Kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takunir rabi'a fatahlak." Jadilah engkau seorang alim, seorang yang berilmu, au muta'alliman atau jadilah engkau seorang yang muta'alim mempelajari ilmu au mustami'an atau orang yang gemar mendengarkan ilmu baik dari rekaman-rekaman ataupun radio ya. wala takunir rabi'a dan janganlah engkau menjadi orang yang keempat maka niscaya engkau akan binasa Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'a Diterangkan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Saleh Al-Utsaimin an ya'mala talibul ilmi bi ilmihi aqidatan wa ibadatan wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan Seorang talibul ilmi hendaknya dia beramal dengan ilmunya yang telah dia ketahui. Aqidatan, baik ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akidah hendaknya diamalkan. Wa ibadatan dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhlaqan dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak. Sehingga ilmunya tersebut akan menghiasi dirinya dengan akhlak-akhlak yang mulia. Tidak hanya ilmu-ilmu tersebut disimpan di dalam kitab-kitabnya, disimpan dalam hatinya, namun ilmu tersebut diwujudkan dengan amalan perbuatan. Wa adaban wa muamalatan dan juga ilmu-ilmu yang kaitannya dengan adab dan muamalah baik muamalah dengan Allah Subhanahu wa taala muamalah dengan pemerintahnya ataupun muamalah dengan kedua orang tua dan juga dengan sesamanya. Maka hendaknya seorang talibul ilmi yang telah mengetahui ilmu-ilmu hendaknya bagi mereka untuk mengamalkan ilmu-ilmu tersebut. Lianna hadha huwa thamratul ilmi. Dikarenakan perkara ini Beramal dengan ilmu adalah merupakan buah dari ilmu itu sendiri. Wa nati ilmi. Dan beramal dengan ilmu adalah merupakan natijah. Ya. Hasil ataupun buah dari ilmu. Wahamilul ilmi kahamili lisilah. Dan seorang yang membawa ilmu, ya, seseorang penuntut ilmu yang mana dia memiliki ilmu ya maka dia bagaikan orang yang membawa asilah membawa senjata ataupun pedang imalahu wa imma alaih bisa jadi senjata tersebut akan membelanya akan menolongnya ataupun senjata tersebut akan mengenai dirinya maka hendaknya seseorang harus pandai-pandai menggunakan silahnya, menggunakan senjatanya. Dan senjata para penuntut ilmu adalah berupa kitabullah, ya, ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran dan juga ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walihada ثبت عن Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qal Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik maka oleh karena itu telah sabit telah tetap datang dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik Al-Qur'an itu yang kau baca yang engkau pelajari maknanya yang kota tadaburi kandungannya itu bisa menjadi hujah yang akan menolong dirimu. Au alaik atau sebaliknya. Al-Qur'an yang kita baca, kita pelajari, kita pahami maknanya, kita tadaburi maknanya, namun bisa malah membahayakan diri-diri kita. Ya. Akan menghujahi kita dikarenakan kita tidak mau beramal dengan ilmu Al-Qur'an tersebut. Laka in amilta bihi. Kata beliau rahimahullah, Al-Qur'an tersebut akan membelamu ya, akan menolong dirimu kelak di akhirat. In amilta bihi jika engkau beramal dengan Al-Qur'an. Jadi seseorang ya, merupakan kewajiban atasnya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, merenunginya, mentadaburi makna-maknanya, dan tidak hanya perkara tersebut. Namun dia juga harus mengamalkannya. Dikarenakan amalan ini adalah merupakan buah dari apa yang dia baca, apa yang dia pelajari dan apa yang dia pahami dari Al-Qur'an tersebut. Wa 'alaika in lam ta'mal bihi namun sebaliknya, apabila engkau tidak mau beramal dengan kandungan-kandungan Al-Quran tersebut, maka Al-Quran tersebut alaika akan memadorotkan dirimu. Ya. Akan menghujahi dirimu. Ya. Al-Quran tersebut akan menjadi bumerang atas dirimu. Kemudian, wakadhalika yakunul amalu bima sahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam bitasdiqil akhbari wa imtithalil ahkam demikian pula seorang talibul ilmi hendaknya dia beramal dengan apa-apa yang telah benar datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara bitasdiqihi dengan cara membenarkan khabar-khabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ahkam dan juga mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza jaa al-khabar min Allah taala wa rasulhi, fasaddaqahu wa khudhu bil qabuli wat taslim. Maka apabila datang kepada kalian khobar-khobar dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari rasulnya ya, melalui hadis-hadis yang ada yang sampai kepada kita semua maka hendaknya kita membenarkannya ya, dengan hati-hati kita wa khudhu bil qabul dan hendaknya kita mengambilnya ya wa taslim dan kita hendaknya tunduk kepadanya yang setelahnya kita amalkan dan tidak sepantasnya bagi kita untuk mengatakan lima wa kaifa. Kenapa demikian? Dan bagaimana? Ya. Fa inna hadza tariqu ghairil mu'minin. Karena orang-orang yang menanyakan ya, kenapa demikian? Bagaimana? Ya. Ketika datang khabar-khabar dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, ini adalah merupakan jalannya dari selain kaum mukminin. Maka yang pantas bagi kita kaum muslimin, kaum mukminin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya khabar-khabar yang datang kepada kita baik dari kitabullah ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya kita terima kita imani dan kita amalkan sebagai bentuk tunduk dan patuh kita kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Faqad qala Allah taala maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Allah menyatakan wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Dan tidak sepantasnya bagi seorang yang mukmin ya, atau mukminah ya, ataupun seorang mukminah itu mukmin dari kalangan lelaki ataupun wanita idza qadallahu wa rasuluhu amran apabila Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya telah menetapkan suatu perkara memerintahkan suatu perkara atau mewajibkan suatu perkara untuk dia memiliki pilihan yang lain yang datang dari dirinya sendiri, yang datang dari hawa nafsunya sendiri. Perintah ataupun kewajiban yang datang dari Allah dan Rasulnya telah jelas. Ya. Datang dari Al-Quran ataupun, ataupun sunnah yang sahih, maka hendaknya kita menerimanya, mengimaninya, ya, meyakininya, dan beramal dengannya. Tidak sepantasnya bagi kita yang mengaku dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk memiliki pilihan yang lain. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya tidak pantas bagi seorang yang mukmin ataupun mukminah untuk baginya memiliki al-khiyar pilihan-pilihan hal yaf'alunahu amla apakah mereka akan mengamalkan khobar-khobar atau hukum yang datang dari Al-Quran ataupun sunnah tersebut atau tidak ya. mereka pikirkan dulu apakah diamalkan atau tidak ya. kemudian bal ya'malu al-mu'min al-mu'minah anna rasulah sallallahu alaihi wasallam aula bihi min nafsihi. Nah, bal ya'lamul mu'min wal mu'minah. Bahkan hendaknya seorang yang mukmin dari kalangan lelaki ataupun wanita dia mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aula bihi min nafsihi lebih utama dibandingkan dirinya sendiri. Jadi apa saja yang datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengkhabarkan tentang firman Allah Ta'ala ataupun hal-hal yang berkaitan dengan sunnahnya maka hendaknya dia menerimanya fala yaj'al ba'da ahwa'in hijaban bainahu wa baina amrillahi wa rasulih maka tidak sepantasnya baginya untuk menjadikan sebagian hawa nafsunya sebagai hijab ya Suatu perkara yang menghalangi dirinya antara dia dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan dan rasulnya. Ya. Hendaknya ketika datang perintah Allah ataupun perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita katakan sami'na wa ata'na. Kami telah mendengar dan kami taat, ya. Bukan apa? Bukan sami'na wa asaina. Bukan kita mengatakan kami mendengar dan kami bermaksiat kepadanya ya. Dikarenakan ucapan seorang yang beriman hendaknya sami'na wa ta'na. Kami mendengar dan kami taat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina. Kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka sungguh dia adalah orang yang telah sesat ya, dengan kesesatan yang mubina, yang jelas. Maka tentunya setiap dari kita tidak mau untuk menjadi orang-orang yang sesat ataupun menyesatkan orang lain. Sebagaimana para sahabat, ya, para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika datang perintah ataupun khabar kepada mereka, mereka senantiasa langsung ya dengan seketika itu menerima dan membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebutkan oleh beliau, ya, Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin, wasahabatu kana an Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum bi asya' qad takunu gharibatan wa ba'idatan an afhamihim. Para sahabat dulu yang hidup pada zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka menyebutkan tentang khabar-khabar yang khabar-khabar tersebut gharibah perkara yang asing waba'idatan dan jauh dari pemahaman-pemahaman mereka walakinnahum yatalaqawna dzalika bil qabul akan tetapi mereka ya, langsung menerimanya ya, dan tidak menenang, menentangnya ya. wala yaqulun lima wa kaifa dan mereka tidak mengatakan ya, kenapa demikian ya, kenapa telah ditetapkan demikian wa kaifa dan bagaimana ya bi khilafi ma alaihi al mutaakhirun berbeda dengan orang-orang yang datang belakangan min hadhil ummah dari umat ini ketika datang perintah ya untuk beramal mereka menunda-nundanya ya ketika diperintahkan ya nah untuk memakai pakaian yang sesuai dengan syar'i sebagai misal ya mereka tidak langsung untuk mengamalkannya. Mereka malah meneliti, meneliti apa fungsi dan hikmah dari pakaian tersebut. Ya. Nah, padahal apa saja yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, nah baik itu kaitannya, kaitannya dengan amalan ataupun pakaian yang harus kita kenakan, ya, segala sesuatu tersebut pasti ada hikmahnya. Sekalipun kita mengetahuinya ataupun tidak mengetahuinya. Maka hendaknya yang wajib bagi kita untuk kita amalkan ketika datang kepada kita berita yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya kami atau kita semua beriman dengannya menerimanya dengan penuh dan tunduk serta patuh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana sahabat yang mulia Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu anhu Kenapa beliau digelari dengan As-Siddiq? Ya. Jawabannya dikarenakan beliau radhiyallahu an senantiasa membenarkan apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya kaum Quraisy ya, ketika pada malam harinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisra dan mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, dalam jangka waktu cuma satu malam ya, sampai ke Sidratul Muntaha ketika mereka mendengar khabar tersebut tidak beriman ya, tidak mau membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga mereka datang mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq disampaikan hal yang demikian itu, ya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ya, dibawa ke Madinah, kemudian dibawa naik nah, ke Sidratul Muntaha dalam jangka waktu semalam. Ya. Maka Abu Bakar bertanya kembali kepada mereka, apakah benar ini datang dari Rasulullah? Maka mereka menjawab benar. Ini datang dari Rasulullah. Disampaikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq langsung menjawab, "Na'am." Iya. Bahwasanya berita tersebut pasti benar. Ya. Apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar sekalipun hanya satu malam. Dan beliau radhiyallahu an menyatakan kalau ada khobar yang lebih tidak masuk akal dari berita ini ya, yang sangat jauh kemungkinannya dari perkara ini namun ketika itu datangnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka aku percaya aku yakin dan mengimaninya maka oleh karena itu beliau Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu an digelari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan as-siddiq. Ikhwana fidin rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kemudian kata beliau rahimahullah bi khilafi ma alaihi al mutaakhirun min hadhihi al ummah najidul wahida minhum idza hudditha bi haditsin an anir rasul sallallahu alaihi wasallam وحار عقله فيه نجده يورد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الإرادات التي تستشف منها أنه يريد الاعتراض لا يورد على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد الاسترشاد Ikhwana rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Apa-apa yang diamalkan oleh para sahabat kaitannya dengan khabar yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara perkara inilah yang benar. Berbeda dengan orang-orang pada zaman sekarang ya. Al-mutaakhirun yang mana ketika datang kepada mereka ya khabar-khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita dapati salah seorang dari mereka ya malah merasa bingung ya. dan mereka mendatangkan kemungkinan-kemungkinan ya, yang tujuannya adalah untuk membantah atau berpaling dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mendatangkan kemungkinan kemungkinan tersebut, ya, bukan untuk mencari petunjuk. Namun yang diinginkan oleh mereka adalah al-i'rad, berpaling dari apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada yuhalu bainahu wa bain taufik. Oleh karena itu, ya, kebanyakan orang-orang yang datang mutaakhirin di zaman-zaman akhir ini, ya, mereka terhalangi dari datangnya taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang-orang yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari karangan para sahabat. Ketika datang kepada mereka berita dari Rasulullah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka langsung tunduk dan patuh dan menerima bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut hatta yarudda هذا الذي جاء عن rasul sallallahu alaihi wasallam وسلم لأنه لم bil بالقبول والتسليم sehingga orang-orang yang datang belakangan mereka malah menolak apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau menerimanya serta tidak mau tunduk dan patuh kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau rahimahullah mendatangkan ya, sebuah contoh atas khabar yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mensifatkan tentang sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia pada waktu sepertiga malam yang terakhir pada setiap malamnya. Fayaqul kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan man yad'uni faastajiba lahu Barang siapa yang berdoa kepadaku, ya, maka niscaya aku akan mengabulkannya. Siapa saja yang meminta berdoa secara langsung kepada Aku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, astajibalahu. Niscaya aku akan mengabulkannya. Man yas'aluni fa'utiyah. Dan barang siapa yang meminta kepadaku suatu perkara, maka niscaya aku akan memberinya. Man yastaghfiruni fa'aghfirullah. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku pada sepertiga malam yang terakhir, maka niscaya aku akan mengampuninya. Ya. Dikarenakan kita umat manusia pasti, pasti sering melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Ya Dikarenakan kita umat manusia telah disifatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kita adalah seseorang yang sering berbuat salah. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un." Setiap bani Adam, ya, umat manusia khata' pasti sering melakukan kesalahan baik di waktu malam ataupun siang hari baik di waktu pagi ataupun sore hari maka yang merupakan kewajiban baginya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selanjutnya wa khairul khatta'ina at-tawabun dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan berbuat dosa ataupun kemaksiatan adalah orang-orang yang bersegera untuk bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala hadal hadis ya, hadis ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaitannya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan turun pada setiap malamnya ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir haddatha bihi an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa huwa haditsun masyhur bal mutawatir Walam yarfa ahadun minas sahabati lisanahu Liakul, ya Rasulullah kaifa yanzil <clears throat> Hadis ini yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang masyhur. Hadis yang terkenal yang setiap dari kita insya Allah pernah mendengarnya atau bahkan sudah menghafal hadisnya. Bahkan disebutkan mutawatir. Hadis yang disifati dengan mutawatir, maka hadis tersebut tidak mungkin untuk didustakan ya, oleh ucapan-ucapan manusia. Walam yarfa ahadun minas sahabah. Dan para sahabat ketika disampaikan hadis ini tidak ada seorang pun dari kalangan mereka yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Rasulullah kaifa, yanzil? Wahai Rasulullah, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia ini? Ya. Dari kalangan para sahabat tidak ada yang bertanya demikian. Wahal yakhlu minhu al arsh amla? Dan tidak ada dari kalangan para sahabat yang bertanya. Terus bagaimana wahai Rasulullah kalau Allah Subhanahu wa taala turun ke, langit dunia, apakah arusnya akan kosong? ya. Nah, wa ma dzalik dan tidak datang pula pertanyaan pertanyaan yang semisal dengan ini dari mereka kalangan para sahabat. Lakin najidu ba'dhan nas yataqallamu fi mithli hadha. Akan tetapi kita dapati sebagian umat manusia yang datang pada generasi para salaf ya, generasi setelah nah para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka berbicara tentang permasalahan ini dan mereka bertanya kaifa yakunu ala arsh bagaimana arsnya Allah subhanahu wa ta'ala apakah kosong atau tidak dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia ya. nah dan bagaimana turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia apakah sama dengan turunnya para raja? Ya. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada orang-orang mutakhirun belakangan. Ya. Yang mana pertanyaan-pertanyaan ini tidak datang dari kalangan para sahabat orang-orang yang terbaik. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya pertanyaan-pertanyaan yang datang yang tujuannya bukan mencari, mencari kebenaran berkaitan dengan apa-apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun syariat yang lainnya, maka ini merupakan perkara yang dilarang oleh syariat. Ya. Sebagaimana hal ini juga terjadi pada masa Imam Malik, ya. Ibnu Anas, rahimahullah, ketika beliau menyebutkan tentang sifat istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsh. Dan perlu kita ketahui bahwasanya arsh adalah makhluk yang terbesar ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan makhluk yang tertinggi dari makhluk-makhluk yang lainnya. Maka ketika Imam Malik rahimahullah ya, menjelaskan kepada murid-muridnya tentang sifat istiwa bagi Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba ada seseorang ya yang datang ketika itu bertanya tentang istiwanya Allah Subhanahu wa taala kaifastawa ya bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa taala ya maka oleh karena itu dijawab oleh Imam Malik rahimahullah bahwasanya al istiwa'u ghairu majhul. Ya. Kata istiwa yang, yang maknanya berada atau terkadang ada yang memaknakan dengan bersemayam, ya. maksudnya berada di atas arusnya, ini adalah perkara yang maklum diketahui. Ya. Nah, wal kaifu majhul. Adapun kaifnya, kaifiahnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arusnya ya, duduk atau berdiri ataupun yang lainnya, ya, itu perkara yang majhul, yang tidak diketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menghabarkan tentang kaifiahnya ya. Wasu'alu anhu bid'ah dan bertanya tentangnya adalah merupakan apa? Perkara yang bid'ah. Perkara yang baru, ya Dikarenakan apabila perkara tersebut adalah perkara yang sangat penting memberikan faedah maka niscaya dari kalangan para sahabat sudah ada yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Namun dari kalangan para sahabat tidak ada seorang pun ketika disampaikan tentang ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kemudian menanyakan kaifiahnya, tata caranya, Bagaimana bentuknya? Ya, tidak pernah datang dari para sahabat demikian. Maka hal ini adalah merupakan perkara yang terlarang, ya, dilarang oleh syariat. Maka hendaknya kita bagi para tolabatul ilmi, para penuntut ilmu, hendaknya kita beramal sesuai dengan bimbingan dari para salafus soleh. Ya. Kita ambil ilmu dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat pemahaman para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta orang-orang yang mengikuti mereka. Kemudian kata beliau rahimahullah, walau annahum talaqqau hadzal hadits bil qabul wa qalu inna Allah azza wa jal mustawin ala arsyihi wa uluwu wa uluwin atau wal ulu min lawazimi dzatihi wa yanzilu kama yasha subhanahu wa ta'ala lan dafa'at anhum hadhihi syubah kalau seandainya mereka orang-orang yang datang belakangan mau menerimanya ya, menerima hadis-hadis ini yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil qabul dengan penerimaan yang benar sepenuh hati ya dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasnya Allah subhanahu wa ta'ala turun nah, dari aras ke langit dunia yang ini adalah merupakan sifat-sifat yang tetap dan ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala maka niscaya syubhat-syubhat yang ada pada pikirannya akan tertolak ya. walam yatahayyaru fima akhbarahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an rabbih kalau seandainya mereka mau menerima dan meyakininya, maka niscaya mereka tidak akan bingung, ya. Tidak akan bingung, ya, tidak akan pikirannya terpenuhi dengan subhat-subhat ya. Berkaitan dengan hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat-sifat Robnya. Ya. Dikarenakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kemuliaannya, kemahaagungannya, Allah itu memiliki nama-nama yang sangat banyak ya memiliki asmaul husna nama-nama yang baik yang wajib bagi kita untuk membenarkannya, mengimaninya dan menerimanya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang banyak ya. Tentunya sesuai dengan kemuliaan dan kemahatinggiannya. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha melihat. Maka ini menunjukkan kepada kita semua bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat ya. Baik sifat-sifat zatiyah, sifat-sifat yang kaitannya dengan zatnya, memiliki wajah, memiliki mata, memiliki tangan, ya, memiliki kaki dan yang lainnya ataupun sifat-sifat yang kaitannya dengan fi'liyah ya. berkaitan dengan perbuatan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan al-kalam yaitu berbicara ah, ya. Nah, kapan berbicaranya? Berbicara mata sya'a. Kapan kapanpun dia ber, berkehendak ah, ya. Kalau kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk berbicara, ya, berbicara. Nah, wa kaifa yasha dan kaifiahnya sesuai dengan yang Allah kehendaki, ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat an-nuzul. Allah Subhanahu wa taala itu turun ya. Dari naam arash ke langit dunia ya. Ini harus kita imani ya. Dan kita tidak boleh untuk menanyakan bagaimana kaifiahnya, bagaimana tata caranya ya. Yang wajib bagi kita adalah sami'na wa ya, mendengar dan taat. Kemudian kata beliau rahimahullah, "Idzan al-wajibu alaina an natalaqqa ma akhbarallahu bihi wa rasuluh min umuril ghaibi bil qabul wa taslim." Dengan demikian, maka wajib bagi kita semua ya, para penuntut ilmu baik dari kalangan al mumin wal muminah ya seorang yang beriman dari kalangan lelaki ataupun wanita untuk senantiasa menerima apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya min umuril ghaibi baik itu kaitannya dengan perkara-perkara yang yang ghaib yang kita tidak mampu untuk menjangkaunya tidak mampu untuk mengetahuinya ya bil qabuli wa taslim dengan penuh ya penerimaan dan berserah diri kepadanya. Sebagai contoh misalkan, ya, ketika kita masih di dunia sudah datang berita tentang adanya azab kubur, nikmat kubur, ya. Kemudian adanya hari kebangkitan dan juga adanya hari nah, kiamat, adanya jannah dan annar, ya. Itu semua adalah perkara yang gaib. Kita belum bisa mengetahuinya, ya. Nah, karena kita belum mengalaminya. Belum masuk ke dalam alam kubur, belum mengalami yang namanya kebangkitan, belum dimasukkan ke dalam jannah ataupun neraka. Namun kewajiban bagi kita adalah menerimanya dengan sepenuh hati, mengimaninya, membenarkannya, ya. Dan tidak sepantasnya bagi kita untuk menolaknya. Wa an la nu'aridaha bima yakunu fi adhanina minal maksusi wal musyahad dan hendaknya kita tidak menolaknya ya tidak menolak ya atau membantah dari khabar-khabar yang telah datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, baik itu khabar yang bisa dipanca indera ataupun khabar-khabar yang gaib yang tidak bisa dipanca indera, ya. Nah, kita tidak boleh untuk menentangnya, menolaknya, dengan alasan apa-apa yang berada di dalam adhanina ya yang berada di dalam pikiran kita ya. wal musyahad dan juga kaitannya dengan perkara-perkara yang disaksikan pada nah, alam ini ya kita tidak boleh menentang atau menolak khabar yang datang dari Rasulullah SAW dihadapkan dengan perkara-perkara yang bisa disaksikan ya nah Dikarenakan segala sesuatu itu pasti akan terjadi ya. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan perkara-perkara yang gaib pasti akan terjadi, sekalipun dianggap mustahil oleh akal-akal dan pikiran umat manusia. Lianna amrul ghaibi amrun fauqa dzalik. Dikarenakan perkara gaib itu perkara yang urusannya itu nah, di atas panca indera kita ya kita tidak mampu untuk menjangkaunya yang mampu bagi kita adalah mengetahui nama-namanya saja ya sifat-sifatnya adapun hakikatnya maka kita tidak mengetahuinya kemudian wal amsilatu ala dzalika katsiratun la uhibbu an utila bi dan kata beliau rahimahullah contoh-contoh kaitannya dengan khobar-khobar yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan perkara-perkara goib yang harus kita imani dan harus kita yakini, harus kita terima dengan sepenuh hati dan kita amalkan itu banyak sekali. Namun beliau rahimahullah di sini tidak mendatangkan semua contoh-contoh tersebut. Ya. Beliau hanya menyebutkan beberapa saja innama mauqiful mu'min min mithli hadhihi al qabul Maka hanyalah kewajiban bagi kita ya yang harus kita jadikan mauqif ya yaitu prinsip bagi kita semua seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya kaitannya dengan hadis-hadis yang seperti ini huwal qabul wa taslim yaitu dengan apa menerima dengan sepenuh hati wa taslim dan pasrah dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Bi an yaqula sadaqallahu wa rasuluh. Dengan kita mengatakan sadaqallah. Maha benar Allah. Ya. Jadi ketika datang khabar kepada kita, hendaknya kita membenarkan. Kalau ada orang yang menolak, ya, kita jangan ikut membantu mereka untuk menolak apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun hendaknya kita membantah mereka dan menyatakan sadaqallahu wa rasuluh. Maha benar Allah dan dan rasulnya. Apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaitannya dengan firman Allah dan kaitannya dengan sunnah Rasulullah hal itu pasti benar ya. Kama akhbarallahu an dzalika fi qawlihi sebagaimana ya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya amanar rasulu bima unzila ilaih. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perkara yang harus dilakukan oleh seorang yang mukmin, seorang yang beriman. Hendaknya dia mengatakan amanar rasul bima unzila ilaih. Ya. Aku beriman terhadap ar-rasul dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya. Fal aqidatu yajibu an takuna mabniyatan ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Maka hendaknya akidah keyakinan seseorang ya, keyakinan kita semua kaitannya dengan syariat syariat Islam ini ya hendaknya kita bangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an ya'lamal insanu an anna la majala lil aqli fiha la aqulu la madkhala lil aqli fiha kata beliau rahimahullah dan hendaknya seseorang dia menyadari meyakini bahwasanya akal-akal kita akal-akal manusia tidak mampu ya untuk sampai menjangkaunya ya jadi akal-akal kita tidak ada celah kesempatan untuk membahas ya, mempertanyakan perkara-perkara yang gaib yang tidak dicontohkan oleh para salaf ya. Ketika disebutkan yanzilu rabbuna ila sama'id dunya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun pada setiap malamnya pada sepertiga malam yang terakhir tidak boleh bagi kita untuk membahasnya bagaimana turunnya Allah ya. apakah arusnya kosong atau tidak ya. siapa yang menggantikan Allah di atas arusnya ya Nah, tidak boleh bagi kita untuk membahas yang demikian itu. Kewajiban bagi kita adalah meyakininya ya, dan membenarkannya. Wa inna ma aqulu la majala lil aqli fiha illa li anna ma ja'at bihi min nususin fi kamalillahi syahidatun bil uqul. Kecuali ya bahwasanya apa-apa yang datang dari nas-nas baik itu Al-Qur'an ya ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kamalillah kaitannya dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala syahidah itu bisa disaksikan ya karena tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ada di alam semesta ini yang bisa disaksikan oleh mata-mata kita ya seperti langit bumi ya itu adalah merupakan ayat ya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ya seisinya nah itu dalam jangka waktu nah, enam hari ya. nah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakannya hanya sekejap sekalipun Allah Subhanahu wa taala apabila menghendaki untuk menciptakan hanya sekejap saja, sedetik saja, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menciptakannya. Allah hanya menyatakan kun fayakun. Jadilah, maka jadilah alam semesta ini. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini, ya, langit dan bumi dan segala sesuatu yang berada padanya nah, dalam jangka waktu yang lama yaitu enam hari ya. Nah, dikarenakan ada hikmah di balik itu ya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita semua di dalam beramal, bekerja ya, berbuat hendaknya kita nah, taani, teliti ya, tidak tergesa-gesa ya. Nah, tidak terburu-buru namun dengan nah, penuh taani, teliti pelan-pelan ya dan kemudian menghasilkan suatu apa yang kita inginkan. Kemudian kadzalika min nahiyatil ibadah. Demikian pula kaitannya dengan perkara ibadah. At-ta'abbudu lillahi azza wajal wa kama ya'lamu katsirun minna annal ibadata mabniyatun ala amroini asasaini. Demikian pula kaitannya dengan perkara ibadah kita juga diwajibkan untuk nah, beramal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabar-khabar yang datang, perintah-perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya hendaknya kita menerima dengan sepenuh hati. Ya. Hendaknya kita nah, tidak menolaknya, dan setelah kita terima kemudian kita amalkan ya. Bukan kita hanya terima saja ya. Kita catat di dalam buku-buku kita namun kita tidak mau beramal dengannya ya. Maka hendaknya bagi kita untuk beramal ya. Kaitannya dengan perkara-perkara ibadah atas apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dan rasulnya. Dan bahwasanya perkara ibadah ibadah tersebut ya, akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala apabila dibangun di atas dua pondasi. Dibangun di atas dua dasar yang merupakan asas perkara yang utama. Dan suatu amalan tersebut ya, ketika tidak terdapat dua pondasi ini, maka amalan tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah dua perkara ini yang merupakan landasan dasar atau pondasi suatu amalan maka diterangkan oleh beliau rahimahullah yang pertama adalah al ikhlasu azza wajal hendaknya seseorang ketika akan beramal ya, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya hendaknya melandasinya dengan ikhlas lillahi taala ya. Jadi ketika mau beramal Jangan yang menjadi niatan atau tujuan untuk mendapatkan sanjungan, untuk mendapatkan pujian ataupun kedudukan di hadapan umat manusia. Eh, Namun hendaknya dia meniatkan ikhlas lillahi taala. Eh, Dikarenakan seseorang akan mendapatkan sesuai apa yang dia amalkan. Eh, Nah, ketika seseorang akan berhijrah, eh, berpindah dari tempatnya yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan kesyirikan, hendaknya dia ikhlas lillahi taala, ya. Memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Bukan hijrahnya itu karena seorang wanita yang dia cari, seorang wanita yang dia nikahi. Atau bukan pula karena hanya dilandasi ya, perkara dunia untuk mendapatkan pekerjaan. Namun hendaknya dia mengikhlaskan lillahi taala berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya ya. Nah, wa inna malikul limriin manawa dan hanyalah setiap orang dia akan dapatkan apa yang dia niatkan ya. Nah, inna malikul limriin manawa. Famankanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya berpindahnya dia dari suatu tempat kesyirikan tempat kemaksiatan ya, kepada tempat yang islami yang di situ ditegakkan syariat Islam, ditegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah dan Rasulnya maka amalannya tersebut akan sampai kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya apa? Maknanya dia akan diberi pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, wa mangkanat ya, hijratuhu Naam. Aw imra'atin awim Aw imra'atin yang nam Barang siapa yang hijrahnya dikarenakan seorang wanita yang akan dia nikahi. nam Aw dunya yusibuha ataupun dikarenakan perkara dunia yang akan dia dapatkan fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Aw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang niatnya dikarenakan wanita yang akan dia nikahi ataupun dikarenakan perkara dunia yang akan dia peroleh, maka hijrahnya tersebut akan sampai terhadap apa yang dia niatkan, ya. Tidak disebutkan akan sampai kepada Allah dan Rasulnya, ya. Dikarenakan ibadah tersebut tidak dilandasi dengan ikhlas lillahi taala, maka tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya dan dia malah mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ini asas atau pondasi landasan yang pertama yang harus ada pada seseorang yang beramal. Kemudian yang kedua, al-mutaba'atu lirrasuli sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya seseorang yang akan beramal dia melihat terlebih dahulu, ya Apakah amalan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Apakah tata cara ini, ya, tata cara yang dibimbingkan oleh Rasulullah SAW atau tidak? Ya. Nah, maka ketika kita mendapati bahwasanya perkara-perkara tersebut, ya, telah dibimbingkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka hendaknya baru kita amalkan. Ya. Namun kalau tidak pernah dicontohkan, tidak pernah ya dibimbingkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka hendaknya kita tinggalkan sekalipun kita menganggap perkara ini perkara yang yang baik ya. menurut perasaan kita perkara yang baik ya nah kemudian kata beliau rahimahullah fayubna al insanu ibadatahu ala ma anillahi wa rasulih maka hendaknya seseorang dia membangun peribadatannya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas apa-apa yang datang dari Allah dan dan Rasulnya. La yabtadi'u fi dinillahi ma laisa minhu. Maka hendaknya dia tidak membuat-buat ya di dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala ini dari perkara-perkara yang tidak pernah datang dari Allah dan Rasulnya. nya la fi aslil ibadah wala fi wasfiha tidak baik dalam urusan pokok-pokok ibadah ataupun yang merupakan cabang ataupun sifat-sifatnya ya walihada naqul oleh karena itu kita mengatakan la budda fil ibadati an takuna thabitatan bi syar'i fi hayatiha wa fi makaniha wa fi zamaniha wa fi sababiha la budda an takuna thabitatan bi syar'i fi hadhihi al-umuri kulliha ya. oleh karena itu kata beliau rahimahullah kita katakan harus di dalam suatu peribadatan ya, peribadatan tersebut harus tetap padanya syariat ya harus datang dalil kaitannya dengan hayatiha bentuknya tata caranya ya wafi makaniha dan juga tempatnya ya nah sebagai contoh misalkan tawaf nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencariatkan kepada kita untuk bertawaf ya yang mana ini merupakan ibadah baik di dalam ibadah haji ataupun umroh dan juga diperbolehkan bagi orang yang tinggal di nah Masjidil Haram untuk bertawaf sekalipun bukan dalam keadaan umroh ataupun haji. Ya. Dan tawaf ini diamalkan makannya tempatnya adalah di Baitullah ya di sekeliling Ka'bah. Nah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan ibadah ini dilakukan di masjid nah, masjid-masjid selain masjid Rasulullah, selain masjid yang terdapat padanya Ka'bah. Ya. Dan tidak pernah dicontohkan pula tawaf di dekat kuburan, ya, mengelilingi kuburan. Nah, ataupun tempat-tempat yang lainnya. Maka hendaknya di dalam suatu peribadatan ya, harus mencocoki dari sisi kaifiahnya, tata caranya, bentuknya, nah, kemudian tempatnya, wafi zamaniha dan juga waktunya. Ya. Sebagaimana waktu-waktu sholat hendaknya kita melakukan waktu-waktu sholat tersebut sesuai pada waktunya. Melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Ya. Tidak melakukan sholat subuh pada jam 4 sore. Ya. Nah, wafi sababiha dan hendaknya kita melakukan suatu ibadah sesuai dengan sebab yang ada yang disebut yang disebutkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka haruslah di dalam peribadatan-peribadatan yang kita amalkan itu mencocoki sesuai dengan syariat seluruhnya. Tidak boleh bagi kita mengada-adakan suatu peribadatan yang tidak ada syariatnya, baik dari sisi kaifiahnya, tata caranya, ya, ataupun tempatnya, waktunya, sebabnya, ya. Nah, dikarenakan kita beribadah harus terpenuhi dua persyaratan. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian yang kedua adalah mutaba'atul rasul. Maka barang siapa yang beramal yang pada amalan tersebut ya, terdapat dua amalan ini, ya, dua pondasi ini ikhlas dan mutaba'ah, maka amalan tersebut adalah amalan yang makbulah. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dinamakan dengan al-amalu salih, amalan-amalan yang soleh yang akan dapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas dengan jannahnya ya. Wallahu taala a'lam bisawab wa barakallahu fikum Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq wal hidayah, taufik dan hidayahnya agar kita semua bisa mengamalkan apa-apa dari ilmu yang telah kita pelajari ya yang telah kita tulis ilmunya telah kita hafal ya dan kita pahami maknanya maka oleh karena itu hendaknya kita senantiasa beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa senantiasa mengamalkan apa-apa yang telah kita ketahui bersama. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك